Beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru dari isim mansub yaitu al-halu, yaitu hal. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ta'riful hali. Definisi atau pengertian dari hal. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-332. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi hali kafardan adhabu. Hal itu adalah wasf, yaitu sifah atau isim mushtaq. Fadlatun, dan hal itu fadlah, artinya bukan rukun dalam sebuah jumlah yaitu yang biasanya disebut umdah. Jadi fadlah itu jumlah itu tetap dapat dipahami atau tetap dapat memberikan faidah tanpa fadlah. Muntasibu dan hal adalah isim yang mansub. Mufhimu fi hali kafar dan adhabu. Dan hal itu memberikan informasi mengenai keadaan, ya keadaan dari sahibul hal. Contohnya apa? Kafardan adhabu. Saya bepergian seorang diri. Kemudian beliau melanjutkan, ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan al-halu nau'ani. Hal itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama halun muakkidatun, yaitu hal yang memberikan penekanan atau hal muakkidah. Apa itu hal mu'akidah? Wahiyallati la tufidu ma'nan dan siwat tauqidi. Yang dimaksud hal mu'akidah itu adalah lafat yang tidak membawa makna yang baru kecuali tauqid. Artinya hal ini, hal mu'akidah ini, ketika didatangkan dalam sebuah jumlah, itu makna yang dibawa itu hanya tauqid saja, penekanan saja. Wa ya'ti dzikruha fi akhiril babi. Yang akan datang penjelasannya nanti di akhir bab hal. Asani yang kedua, halun muassisatun au mubayyinatun. Yaitu hal yang yang menetapkan atau yang menjelaskan. Yaitu atau hal muassisah atau mubayyinah. Wahia, apa itu hal muassisah atau mubayyinah? Wasfun, ya dia adalah wasf. Kita lihat catatan kaki. Hadza ta'rifu bi'atibaril ghalibi. Definisi bahwa hal muasisah atau mubayyinah itu berupa wasaf, ya berupa sifat atau nanti isim mustaq, itu adalah definisi yang dibawa dengan mempertimbangkan yang mayoritas terjadi atau mayoritas banyak ditemui di ucapan orang Arab. Biasanya hal itu berupa wasaf ya atau isim mustaq. faqad takunu ghaira wasfin karena terkadang hal muassisah atau mubayyinah itu bisa jadi tidak berupa wasaf yang tidak berupa isim mustaq. kama sayati sebagaimana nanti akan datang penjelasannya Kemudian beliau melanjutkan fadlatun mansubun Ya, hal muassisah atau mubayyinah adalah fadlah, ya tambahan dari sebuah jumlah. Atau tanpa fadlah itu jumlah tetap memberikan faidah. Kemudian mansubun, yang dibaca mansub. Yubayyinu hay'ata sahibihi 'inda wuqu'il fi'li. Yang hal tersebut itu menjelaskan keadaan atau kondisi dari sahibul hal ketika terjadinya fi'il. Ya, kemudian beliau melanjutkan wal muradu bil wasfi yang dimaksud dengan wasf dalam definisi ini adalah ma dalla ala ma'nan wa dhatin yaitu lafat yang menunjukkan akan makna dari sifat tersebut dan juga zat pemilik sifat tersebut maka rokibun. Ya, contohnya adalah rokibun. Penunggang, yaitu menjelaskan orang yang menunggangi. Ya, ini isim fa'il. Kemudian wa farihun, ya, farihun. Orang yang bergembira, sifah musyabbahah. Atau wa masrurun, ya sama orang yang berbahagia, isim maf'ul dan ini juga menunjukkan kepada zatnya juga wa nahwiha dan yang sejenis dengan kata-kata tersebut. Wal wasfu jinsun yashmalul hala wal khabara wan na'ta. Dan wasf ini jenis yang masih umum. Yang itu dapat mencakup hal, ya wasf itu bisa berupa hal, wal khabara wasf juga bisa berupa khabar, wan na'ta dan juga wasf bisa berupa na'at atau sifah. Wal muradu bil fadlati dan yang dimaksud dengan fadlah dalam definisi tadi adalah ma laisa ruknan fil isnadi. Yang bukan berupa rukun dalam susunan isnad. Karena kita tahu susunan isnad dalam jumlah itu paling tidak ada musnad dan musnad ilaihi. Maka selain musnad dan musnad ilaihi itu sebetulnya adalah fadlah, tambahan karena tanpa musnad dan musnad ilaihi, eh, jumlah tidak bisa dipahami. Tetapi kalau selain musnad dan musnad ilaihi, itu kalau tidak disebutkan pun, itu jumlah tetap dapat dipahami. Kemudian, wa in tawakkofa sihatul ma'na alaihi. Jadi yang namanya fatlah itu yang bukan merupakan rukun dari susunan isnad, Meskipun ya kesahihan ya atau kebenaran suatu makna itu masih tergantung kepada lafaz tersebut. Artinya, fadlah itu walaupun bukan merupakan rukun dari susunan isnad, terkadang sahnya makna suatu jumlah itu masih tergantung dari lafaz tersebut. Kita lihat catatan kaki, وَذَلِكَ لِأَنَّ ba'dal ahwali manzilatil umdati fi itmamil ma'nal asasiyyi lil jumlati. Hal tersebut dikarenakan sebagian hal itu menempati kedudukan umdah. Ya, walaupun dia itu fadlah tapi menempati kedudukan umdah. Dari sisi apa? Dari sisi dia itu menyempurnakan makna dasar bagi sebuah jumlah. Jadi ada hal yang seperti itu. Au fi man'i fasadihi. Atau sebagian hal itu ada yang menempati kedudukan umdah dalam ya mencegah rusaknya makna suatu jumlah. Artinya apa? Kalau hal tersebut tidak disebutkan, nanti makna dari jumlah itu akan rusak. Ya, makna dari kalimat atau jumlah itu akan rusak. Karena itu harus disebutkan fi man'i fasadihi untuk mencegah rusaknya makna. Fal'ula, maka contoh yang pertama, contoh yang pertama berarti yang fi mil ma'nal masa ah, fi mil ma'nal asasihi lil jumlati. Ya, dalam menyempurnakan makna dasar dalam sebuah jumlah. Contohnya apa? Kalhalilati tasutu tasuddu masaddal khobari. Sebagaimana hal yang dia itu menempati kedudukan khobar. Kama taqaddama fi diai hadfil khobari wujuban. Ini sudah dibahas sebelumnya. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, di tempat-tempat wajibnya dihapuskannya khobar. Nahwu contohnya, ikhtirami at-taliba muhadzaban. Ikhtirami at-taliba muhadzaban. Maka di sini adalah contoh di mana khobar itu wajib dihapus. Yaitu ketika mubtada'nya adalah masdar. Ya, di sini ikhtiram itu adalah masdar. Kemudian setelah itu datang hal yang menempati kedudukan khobar. Ya, maka pada saat itu ya mubtada'nya masdar ya kemudian setelah itu datang hal yang menempati kedudukan khobar. Itu salah satu kondisi ya di mana khobar itu wajib dihapus. Maka di sini ya ikhtirami at-taliba muhadzaban itu takdirnya adalah ikhtirami at-taliba idza kana muhadzaban. Pemuliaanku terhadap pelajar tersebut itu jika ya, pelajar tersebut itu dalam keadaan sopan atau terdidik baik. Maka fa innal ma'nal asasiyya lil jumlati la yatimmu illa bi dzikril Maka makna dasar dari jumlah itu tidak akan sempurna tanpa menyebutkan hal. Kalau hanya menyebutkan ihtirami atau liba, itu hanya mubtada saja yang mubtada namun eh, dia itu beramal seperti fi'il ya, kemudian memiliki maf'ul bih yaitu at-taliba tetapi jumlahnya itu sendiri belum sempurna kemudian watsaniyatu yang kedua yang kedua berarti fi man'i fasadihi untuk mencegah rusaknya makna jumlah artinya apa kalau hal itu tidak disebutkan itu nanti makna jumlah itu menjadi rusak Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-191 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbana ma khalaqta hadza batila ini menghikayatkan mengenai orang-orang yang mengingat Allah ya kemudian merenungkan penciptaan langit dan bumi Kemudian berkata, Wahai Rob kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, maka batilan itu adalah hal. Namun halnya itu harus disebutkan. Ya, tidak boleh dihapus. Karena kalau dihapus, maknanya menjadi rusak. Hanya Rabbana ma khalaqta hadha, wahai Rob kami, engkau tidak menciptakan ini saja. Ya. Padahal makna sesungguhnya engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, maka tidak boleh dihapus. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqna sama awal arda wa ma bainahuma la'ibin dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ya, la'ibin. Ada hal di situ, ya, dengan bermain-main. Maka walaupun itu kedudukannya hal, tetapi tidak boleh dihapus. Karena itu kalau dihapus nanti rusak maknanya. Ya hanya wama kholakna sama awal ardo wama bainahuma, malah jadi penafian kami tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Ya maknanya menjadi rusak. Falau khudifal halu la fasadal makna. Kalaulah hal itu dihapus dari kedua ayat ini, maka maknanya akan menjadi rusak. Li'annahu yasiru li'annahu yasiru nafyan karena nanti jumlahnya itu menjadi jumlah penafian saja Engkau tidak menciptakan ini, ya kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Penafian. Ya maknanya menjadi rusak. Kita kembali ke atas. Wa aslul fadlati dan asal dari yang namanya fadlah itu adalah ma yumkinul istighna'u anhu ghaliban. Yaitu lafat yang biasanya itu jumlah itu tidak memerlukannya. Kalau itu tidak ada, itu jumlah masih dapat memberikan faedah. Ya, ghaliban biasanya. Kal mafa'ili, ya seperti maf'ul maf'ul kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa ma'na yubayyinu hay'ata sahibihi, ya dan makna dari definisi, ya tadi di definisi ada eh, wasfun fadlatun mansubun yubayyinu hay'ata sahibihi. Maka makna dari yubayyinu hay'ata sahibihi yaitu yang menjelaskan keadaan uh, sahibul hal adalah sahibul hali huwa ma yubayyinu al-halu hay'atahu. Ya. Yaitu sahibul hal itu adalah yang hal itu menjelaskan keadaannya atau sahibul hal itu adalah yang dijelaskan keadaannya oleh hal. Kal fa'ili, ya seperti fa'il. Au na'ibil fa'ili atau na'ibul fa'il. Awil maf'uli bihi atau maf'ul bih wa ghairiha. Ini mengisyaratkan bahwa biasanya sahibul hal itu berupa fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih, dan selainnya. Kemudian kita lihat catatan kaki wadzalika kal mubtada'i 'alal qaulir rajihi. Dan contoh lafat yang bisa menjadi sahibul hal adalah mubtada menurut pendapat yang lebih kuat. Wa huwa sihhatu maji'il hali minal mubtada'i yaitu memungkinkan untuk mendatangkan hal untuk lafat mubtada. Au ma'asluhu al-mubtada'u. Atau bisa juga um, sahibul hal itu menjadi atau menjelaskan keadaan atau masahibul hal itu berupa lafat yang asalnya adalah mubtada. Contohnya apa? Isim inna itu kan asalnya mubtada. Atau isim kana itu juga asalnya adalah mubtada. Maka mubtada, isim inna, atau isim kana itu memungkinkan untuk dijelaskan keadaannya oleh hal. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-17. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Fa'imaman halun min kitabu Musa. Maka lafat imaman adalah hal bagi lafat kitabu Musa. Al-Waqi'i mubetadaan, yang lafat kitabu Musa itu menempati kedudukan mubetada. Khobaruhu al-jarru wal-majaruru qablahu khobarnya adalah jar majrur yang datang sebelumnya yaitu wa min qablihi. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 34. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Robnya. Fa'inda dzarfun muta'alliqun bimahdhufin. Maka lafat ainda itu adalah lafat dzaraf. Yang dia itu tergantung atau terikat dengan ya, suatu lafat yang dihapus. Halun min jannatin na'imi. Itu merupakan hal dari lafat jannatin na'imi Al-waqi'ati isman li inna mu'akhkharon yang lafat jannatin naimi itu menempati kedudukan uh, isim inna yang diakhirkan. Kemudian kita kembali ke atas. Wal muradu bayanu sifatihi waqta wuqu'il fi'li. Ya, maksudnya yubayinu hayata sahibi adalah bayanu sifatihi waqta wuqu'il fi'li. Yaitu menjelaskan sifat dari sahibul hal ketika terjadinya fi'il. Ya, ketika terjadinya fi'il. Kemudian wa tu'rafu dalalatu 'alal hay'ati biwad'i su'alin musaddarin bi kaifa. Maka untuk mengetahui ya petunjuk ya atau yang menunjukkan bahwa itu adalah keadaan, ya kita dapat mengetahui itu adalah keadaan itu dengan melontarkan pertanyaan musaddarin bi kaifa yang didahului oleh kaifa. Yakunu jawabuhu lafdzul hali. Nanti jawabannya Ya, jawabannya itu dapat dijawab dengan lafat hal. Ya, ini kaidah yang sangat memudahkan. Ya, tu'rafu dalalatu 'alal hayati biwad'i su'alin musaddarin bi kaifa. Jadi kalau ada pertanyaan yang dimulai dengan kaifa, ya maka nanti yakunu jawabuhu lafdzul khali. Maka jawabnya itu adalah lafat hal. Misalnya tadi apa? Adhabu fardan. Ya adhabu fardan. Saya bepergian seorang diri. Maka bisa dijadikan pertanyaan, kaifa tadhhabu? Ya kaifa tadhhabu? Bagaimana engkau bepergian? Maka jawabannya apa? Adhhabu fardan atau fardan saja. Ya, lafadz hal itu bisa menjadi jawabnya. Mithalu dhalika, maka contohnya itu adalah hadorot dhaifu masyian. Ya hadarat daifu masyian. Tamu tersebut hadir dalam keadaan berjalan. Famasyian halun minal fa'ili. Maka masyian, lafat masyian adalah hal dari fa'il. Ya fa'ilnya lafat ad daifu Wahuwa wasfun dan lafat masyian itu adalah wasf. Ya, isim mushtaq li'annahu ismu fa'ilin ya li'annahu ismu fa'ilin karena masyian itu adalah isim fa'il wa fadlatun dan fadlah tadi kalau mengikuti definisi li'annahu laisa ruknan fil isnadi karena itu bukan rukun dari isnad karena di sini kita bisa melihat ya, jumlahnya itu hadarat daifu itu sudah cukup tamu tersebut telah hadir Ya, dan bukan rukun, rukunnya hanya dua, yaitu hadoro sebagai fi'il, itu menjadi musnad. Kemudian ad sebagai fa'il menjadi musnad ilaihi. Hanya dua rukun itu saja. Maka masyian itu menjadi tambahan, fadlah. Fahuwa zaidun alal musnadi hadoro. Ya, maka itu adalah tambahan dari musnadnya, yaitu fi'il hadoro. Wal musnadi ilaihi ad-daifu. Dan musnad ilaihi yaitu ad-dhaifu fa'ilnya. Wa bayyana hay'atal ismil ladzi qablahu. Dan masyian itu menjelaskan ya bayyana wa bayyana hay'atal ismil ladzi qablahu. Masyian itu menjelaskan keadaan isim yang datang sebelumnya. Yaitu apa? Ad-dhaifu. Fa yasihhu an yuqala, ya maka sah untuk dikatakan kaifa ja'at daifu atau kaifa hadarat daifu yang bagaimana tamu tersebut datang fayuqalu masyian maka dijawab masyian Kemudian beliau melanjutkan wa min amsilati dzalika qauluhu ta'ala dan di antara contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wada'uhu mukhlisin wada'uhu mukhlishin dan sembahlah Allah ya sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan ketaatanmu kepadanya ya karena wada'uhu mukhlishina lahuddin ya wada'uhu mukhlishina lahuddin Maka famukhlisina halun minal fa'ili. Ya, maka lafat mukhlisin itu adalah hal dari fa'il. Wa huwal wawu, yaitu lafat wawu yang ada pada uda'u. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa mubashirina wa munzirin. Ya mubashirina wa munzirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213 ya sebagai pemberi peringatan ya dan juga atau mubasyir dulu mubasyirina wa munzirin sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa qaul wa qaulihi wa qauluhu ta'ala itu fa ba'atsallahu nabiyina mubasyirina wa munzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa mubashirina wa mundhirina halun minal maf'uli annabiyina. Maka lafat mubashirina dan wa mundhirina itu adalah hal bagi maf'ul yaitu an annabiyina. Lafat annabiyina. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-69. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang kalian ambil tersebut sebagai makanan yang halal dan baik. Halal lagi baik. Fahalalan tayyiban halani minal mausulil majruri. Maka halalan tayyiban itu adalah ya hal dua-duanya adalah fathal bagi isim mausul yang majrur, yaitu ma yang ada setelah min ya, mimma. Ya, mimma. Maka halalan thayyiban adalah hal bagi lafat ma yang ada setelah mimma. Kemudian kita lanjutkan wa kharaja bi wasfi. Yang tadi dikatakan definisinya adalah Al-halu wasfun fadlatun mansubun. Ya, ini biasa pembahasan ini sekali lagi dalam pembahasan definisi. Ya, karena definisi atau ta'rif yang baik itu harus jami' mencakup semua hal yang masuk dalam definisi namun juga maniak. ya artinya apa-apa yang tidak masuk dalam definisi itu harus bisa dikeluarkan atau dikecualikan Nah, di sini proses untuk menunjukkan apa yang tidak masuk dalam definisi itu bisa dikeluarkan. Wa kharaja bi dzikril wasfi, ya, dengan menyebutkan wasf dalam definisi itu dikeluarkan dari definisi, ya, dengan menyebutkan wasf dalam definisi itu maka dikeluarkan apa? Nahwu roja'tul kohkoro. Ya, roja'tul kohkoro. Ya, maka contoh roja'atul qahqara itu dikeluarkan dari definisi ya karena eh, menyebutkan wasof tadi. Nah, bagaimana penjelasannya? Roja'atul qahqara ya saya kembali ke belakang atau mundur fa innahu wa in kana mubayyinan li hayatil fa'ili ya lafat al qahqara walau meskipun dia itu menjelaskan keadaan fa'il, ya fa'ilnya di situ adalah tak ya, ana yang takdirnya ana. Kan saya kembalinya itu dalam keadaan mundur ke belakang. Maka Al-Qahqara itu menjelaskan keadaan saya yang mundur ke belakang. Illa annahu laisa biwasfin. Tetapi Al-Qahqara itu bukan wasf Ya, bukan wasf maka apa? al itu dikeluarkan dari definisi hal. Artinya dia itu bukan hal. Ya. Bal mun lirruju'i ilal kholafi. Tapi al adalah sebuah isim yang bermakna mundur ke belakang. Ya, kembali ke belakang. Maka al ini, contoh al ini, itu dikeluarkan dari definisi hal. Ya, bukan termasuk hal. Kemudian wa kharaja bi dzikril fadlati, ya kemudian dengan menyebutkan fadlah dalam definisi hal, maka al-wasful waqi'u umdatan, ya maka wasf yang menjadi umdah dalam jumlah itu dikeluarkan dari definisi hal. Ya dia wasf. Ya tapi dia menjadi umdah, maka itu bukan hal. Ya kharaja dikeluarkan dari definisi hal. Contohnya apa? Kal khobari. Ya, kal khobari. Kalau misalnya ada wasaf tapi menjadi khobar, berarti itu bukan hal. nah wo contohnya, imadun masrurun. Ya, imad itu bergembira. Masrurun itu wasaf karena dia isim maf'ul. Tetapi di sini kedudukannya sebagai khobar, ya berarti umdah. Yang umdah rukun dari sebuah jumlah, maka itu bukan hal. Kemudian wabi dzikri dalalati alal hayati dan dengan menyebutkan bahwa hal itu menunjukkan akan kondisi atau keadaan ya dalam definisi kan disebutkan tadi ya eh, halun wasfun fadlatun mansubun yubayyinu hay'ata sahibihi ya maka dengan menunjukkan hay'ah tadi At-tamyizul mushtaqqu. Ya, tamyiz yang mushtaq itu dikeluarkan dari definisi. Jadi walaupun dia itu isim mushtaq, ya berarti wasaf. Tetapi dia itu tamyiz. Ya, dia itu tamyiz. Maka yang seperti itu, itu dikeluarkan dari definisi hal. Karena apa? Tamyiz itu tidak menjelaskan hai'ah. Ya, tidak menjelaskan keadaan atau kondisi dari sahibul hal. Nah, contohnya lillahi darruhu farisan. Ya lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu itu salah satu bentuk ta'ajub. Ya salah satu bentuk ta'ajub. Maka betapa mengagumkannya siapa yang mengagumkan eh, panunggang kuda tersebut. Nah, farisan itu isim fa'il. Tetapi di sini kedudukannya bukan hal tapi sebagai tamyiz yang menjelaskan siapa yang mengagumkan. Ya, betapa mengagumkannya penunggang kuda tersebut. Fa'innahu tamyizun la halun, maka farisan itu tidak masuk dalam definisi hal, karena dia adalah tamyiz dan bukan hal. Kemudian, id lam yuqsad bihi dalalatu alal hayati, Ya, sedangkan lafat farisan itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan akan keadaan, ya, untuk menunjukkan keadaan atau kondisi. Ya, bukan untuk menunjukkan hai'ah, tetapi apa? Balit ta'ajjubu min furusiyatihi. Akan tetapi menunjukkan kekaguman atas kemahiran berkuda dari penunggang kuda tersebut. Wa waqa'a bayanul hayati dimnan dan penjelasan ya dari hai'ah itu ya walaupun terjadi ya berlaku tetapi hanya secara dimnan, secara kandungannya saja. Kemudian wakadan na'tul mansubu. Demikian juga na'at yang mansub. Ya, na'at yang mansub itu juga dikeluarkan dari definisi hal. Mengapa nahwu ra'aitu rajulan waqifan? Ya ra'aitu rajulan waqifan saya telah melihat laki-laki seorang laki-laki yang ya, bangun atau berdiri. Maka apa? Itu isim yang mansub waqifan dan itu juga uh, eh, wasof ya, isim fa'il. Ya. Fa innahu lam yasuq libayanil bayanil hayati. Ya, itu lafaz tersebut tidak masuk dalam menjelaskan hay'ah, ya kondisi wa innama litakhsisil man'uti. Ya, sesungguhnya lafat waqifan tersebut itu untuk mengkhususkan man'utnya. Ya, mengkhususkan man'utnya yaitu lafat rojulan. Ya, rojulan. Karena isim yang nakiroh itu bisa dikhususkan dengan memberikan sifat atau na'at. Dan sama, wa waqa'a bayanul hayati dimnan. Ya, dan penjelasan haiahnya, ya, kondisinya itu dijelaskan secara kandungan makna. Kita lanjutkan. Tadi ada lanjutan ya untuk penjelasan yang tadi. Wa idza kana maji'ul hali minal mubtada'i muayyidan bisama'i dan jika kedatangan hal dari mubtada Ya, tadi kan dikatakan hal itu bisa menjelaskan keadaan mubtada. Itu muayyidan bisama'i. Atau muayyadan ya. Muayyadan bisama'i. Itu didukung oleh apa yang diucapkan oleh orang Arab. Fala qimata lirra'yil maka tidak ada artinya ya pendapat yang yarfidu dzalika yang menolak pendapat tersebut, ya bahwa hal itu tidak bisa menjelaskan mubtada. Ya, karena ada ulama nahwu yang berpendapat demikian. Wala yujizuhu binaan ala ta'lilin mudawwanin fi kutubin nahwi. Dan ada ya ulama yang um, menolak bahwa hal itu bisa menjelaskan keadaan mubtada, itu tidak memperbolehkannya berdasarkan Ailah ya alasan-alasan sebab-sebab yang tertulis di kitab Nahwu. Karena dalam kitab Nahwu itu biasanya disebutkan illah, sebab alasan mengapa misalnya mubatada itu tidak bisa dijelaskan dengan hal misalnya. Ya, tapi kalau sudah uh, dikuatkan dengan sama ya, apa yang diucapkan orang Arab maka tidak perlu pendapat yang menolak tersebut. Ya, tadi itu tinggal belum terbaca. Sekarang kita lanjutkan. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu uh, al-halu wasfun ila akhirihi. Ay, maksudnya adalah, innal hala huwal wasful mushtaqul fadlatul muntasibu, littalalati ala hayati sahibihi wa sifatihi. Sesungguhnya hal itu adalah wasaf yang berupa isim mustaq yang yaitu itu fadlah, ya, tambahan, yang muntasib, yang mansub, yang menunjukkan kondisi dari pelakunya ya, atau sahibnya, dan juga menunjukkan sifatnya, ya, kondisi dari sifatnya. Mithlu, ya, contohnya yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala adalah fardan adhabu, saya bepergian seorang diri. Fafardan halun bimakna munfaridan. Maka fardan adalah hal yang memiliki makna munfaridan. Ya, karena munfaridan itu adalah isim mustaq. Ya, isim fa'il dari infaroda yang faridu. Wafihi al-quyudul madhkuratu. Dan bagi hal itu ada kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi. Wa qad afadal mithalu jawaza taqdimil hali ala amiliha. Dan contoh tersebut yaitu far dan adhabu itu memberikan faidah diperbolehkannya mendahulukan hal dari amilnya. Karena contohnya kan far dan adhabu. Hal dulu disebut baru fi'il dan fa'il. Wasayati insya'allahu, yang nanti akan datang penjelasannya insya'allahu. Wa qawlihi mufhimu yukora'u bila tanwinin. Lafat mufhimu tadi, itu kan ada mufhimu fi hali kafardan adhabu. Mufhimu itu dibaca tanpa tanwin. Mengapa? Li'annahu ala hadfil mudhafi ilaihi. Karena di situ ada mudhof ilaih yang dihapus. Ya, karena kita tahu ada pembahasan kalau mudhof ilaihi dihapus, kemudian diniatkan mudhof ilaihnya, ya maka dia itu tanpa tanwin. Misalnya apa mim ba'du, min qoblu, ya seperti itu. Wa kada fi hali. Demikian juga fi hali, itu tidak ada tanwinnya, berarti ada mudhof ilaih yang dihapus li'annal mudhafa ilaihi manwiyus subuti ya li'annal mudhafa ilaihi manwiyus subuti karena mudhaf ilaihnya itu diniatkan untuk disebutkan ya atau diniatkan untuk diadakan ai mufhimu ma'nan fi hali kadza memberikan pemahaman makna ya pada hal hal kadza ya keadaan yang seperti ini Ya, jadi itu penjelasan mengapa mufhimu dan khali tidak ditanwin karena ada mudhof ilaih yang diniatkan. Nah, kemudian ini pembahasan yang paragraf berikutnya ini banyak dibahas. Wa'lam anna lafdha halun yajuzu fi lafdhihi wa dhamirihi wa wasfihi wa ghairi dhalika at-tadhkiru wa ta'nithu. Ini sering dibahas ya bahwa lafat hal, kata hal, itu baik dari sisi lafatnya, dan juga domirnya, dan sifatnya, dan juga selainnya yang berkaitan dengan fiil dan lain sebagainya, itu boleh dimudakarkan dan juga boleh dimu'annathkan. Ya, jadi boleh dianggap mudakar boleh dianggap mu'annath dari sisi lafat, domir, wasaf, dan selainnya. Kemudian beliau memberikan pendapat wal ahsanu fi lafdhihi at-tadhkiru. Dan yang lebih baik kalau dari sisi lafadznya itu dianggap muzakkar. Wa fi dhamirihi wa wasfihi at Dan yang lebih baik kalau dari sisi domir dan wasafnya itu dimuannafkan. Ya, ini pendapat beliau. Wa qad warada isti'malani fin nazmi. Dan sungguh ada dua penggunaan ya dalam nazam alfiyah ini. Ya, ada hal sebagai muzakkar dan hal sebagai dianggap muannats lafat hal tersebut. Fata'ammal dzalika fil abyatil atiyati fi hadzal babi. Maka perhatikan hal tersebut nanti di bait-bait yang akan datang dalam bab ini. Ya berarti ada hal itu nanti bisa jadi uh, muzakkar, bisa ada yang dianggap sebagai muannas lafadznya. Kemudian kita lanjutkan ausaful hali, ya, sifat-sifat dari hal. Jadi ada yang dua, ada yang muntakilatun. Eh, sifat yang pertama adalah muntakilatun. Sifat yang kedua adalah mustaqqatun. Ya, muntakilatun dan mustaqqatun. Jadi dua sifat ini, yaitu muntakilatun dan mustaqqatun, itu akan dijelaskan dalam bait ini. Ya awsaful khali al-awwalu muntaqilatun Athani mushtaqqatun. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-333. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqan yaghlibu lakin laisa mustahaqqan Ya, jadi wakaunuhu takilan mustaqo, yaghlibu lakin laisa mustahakko. Jadi biasanya hal itu muntakilan dan mustaqo Yang berupa isin mustaq, yaghlibu biasanya, yang mayoritas. Lakin laisa mustahakko, akan tetapi tidak wajib seperti itu. Lil Hali, ya kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan, Hafidhullah Ta'ala, menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, Lil Hali arba'atu awsafin. Hal itu memiliki empat sifat. al awalu yang pertama, antakuna muntaqilatan la thabitatan. Yang pertama adalah bahwa hal itu adalah muntakilah. Ya, muntakilah ini nanti maksudnya durasi keadaannya itu terbatas. Artinya tidak terus-menerus. Lata bidatan, tidak terus-menerus. Jadi dibatasi oleh waktu tertentu. Wahada golibun la lazimun. Ya tetapi muntakilahnya ini itu biasanya ya mayoritas seperti itu, namun tidak selalu. Ya tidak selalu menunjukkan sesuatu yang muntakilah. Berarti terkadang bisa juga menunjukkan thabitah, yang terus-menerus. Wal muntakilatu, yang dimaksud dengan muntakilah di sini, hiyallati tubayyinu hay'ata sahibiha muddatan muakkotatan. Ya. Ya, jadi hiyallati tubayyinu hay'ata sahibiha muddatan muakkotatan. Jadi maksudnya hal itu menjelaskan keadaan sahibul hal itu hanya untuk waktu yang tertentu atau sementara. Ya, bukan untuk waktu yang seterusnya. Nahwu contohnya ja'a bakrun dohikan. Bakar telah datang dalam keadaan tertawa. Ya, maka tidak mungkin tertawa itu terus-menerus. Pasti untuk waktu yang tertentu saja. Kemudian roa itu Ziyadan waqifan. Saya telah melihat Ziyad dalam keadaan berdiri. Maka waqifan ini itu juga pasti untuk waktu yang tertentu saja, tidak mungkin terus-menerus berdiri. Kemudian beliau melanjutkan wa wathabitatu dan yang dimaksud dengan thabitah atau terus-menerus hiyal mulazimatu li sahibiha la tufariquhu. Jadi asabitah itu adalah terus-menerus berada di sahibul hal dan tidak pernah terpisah dengan hal tersebut, dengan keadaan tersebut. Wa taqa'ul halu wasfan thabitan fi thalathi masaila. Dan hal itu dapat terletak sebagai wasf yang sabit, yang terus-menerus pada tiga permasalahan. Jadi bisa hal itu tidak uh, menunjukkan terus-menerus itu bisa. Terus-menerus melekat pada sahibul hal itu bisa. Kapan itu? Pada tiga keadaan. Al-ula, ya, pada permasalahan yang pertama, an yadulla amiluha ala tajaddudi sahibiha. Imilnya, ya amil yang ada pada jumlah tersebut, misalnya berupa fiil, ya perbuatan atau fiilnya tersebut itu menunjukkan tajat dudi sahibiha, ya terus diperbarui. Artinya apa? Sahibul hal itu terus-menerus melakukan hal tersebut. Ya, artinya hal yang dijelaskan dalam keadaan yang dijelaskan dalam hal itu terus-menerus dilakukan. Ya, terus-menerus dilakukan, diperbarui, dilakukan. Bagaimana itu? bi an yakuna sahibuha fardan min naw'in yastamirru fihil khalqu wal ijadu. Dalam hal ini sahibul khalnya itu merupakan ya, satu-satunya zat, ya satu-satunya jenis atau zat yang dapat terus-menerus melakukan penciptaan dan mengadakan benda baru. Ya, artinya sahibul halnya itu adalah satu-satunya zat yang dapat terus-menerus melakukan penciptaan dan mengadakan hal yang baru. Ya, tentu saja yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahwu contohnya khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Ya khalaqallahu zarafata yadaiha atau wala min rijalaiha. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jerapah itu kedua tangannya itu lebih panjang dari kedua kakinya. Ya, maksudnya kalau kita melihat jerapah itu memiliki empat tungkai, ya empat tungkai atau terkadang dikatakan empat kaki, ya empat kaki atau empat tungkai. Dua tungkai yang di depan itu disebut sebagai tangan di sini. Ya, karena di depan. Nah, dua tungkai yang di depan itu lebih panjang dari dua tungkai yang di belakang. Ya, artinya kedua tangan jerapah itu lebih panjang dari kedua eh, kakinya yang di belakang. Ya, kita lihat catatan kaki az-zarafatu bi fathizzayi wa dhammiha. Ya, jerapah az-zarafah itu bisa dibaca dengan menfathahkan huruf zai menjadi az-zarafatu wa dhammiha atau mendomahkan az-zurafatu. Kemudian apa itu hayawanun tawilul yadaini qasirur rijlaini yaitu hewan yang tangannya kedua tangannya panjang dan kedua kakinya itu pendek maaf ya kedua tangannya panjang, kedua kakinya pendek atau kedua tungkai depannya itu panjang dan dua tungkai belakangnya itu pendek. Fiha shibahun bikathirin minal khayawani. Dan memiliki ya kemiripan dengan eh, berbagai macam hewan, ya banyak hewan. Ya, roji' ini dapat dilihat pada hayatul hayawanil kubaro kehidupan hewan-hewan yang besar. Litamiri, ya, buah karya At-Tamiri. Beliau adalah salah seorang ilmuwan yang meneliti tentang hewan. Al-Mujallad Thaniyah, jilid kedua, Safhata Khomsin, halaman lima. Ya, kita kembali ke atas. Fayadaiha badalu ba'udin. Maka yadaiha adalah badal ba'ud. Kemudian atwala halun lazimatun min yadaiha atau wala adalah hal yang nah, terus-menerus ada pada yadaiha wal amilu dan amilnya itu adalah kholako. ya kholako. Allah telah menciptakan wa huwa yadullu ala tajaddudi hadal makhluki. dan ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut yaitu jerapah itu terus-menerus diciptakan Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang itu jerapah masih diciptakan. Ai ijadu amfalihi, yaitu terus-menerus ada yang semisal dengan jerapah. Wastimraru hadzal ijadi fil azminat fil azminatil muqabilati. Ya, wastimraru hadzal ijadi fil azminatil muqabilati dan diciptakannya jerapah ini itu akan terus-menerus ada pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ya, maka di sini ya, itu penciptaan manusia itu juga akan terus ada. Ya sampai waktunya nanti. Istimror terus-menerus diciptakan dan dari zaman dahulu sampai sekarang itu manusia terus diciptakan dalam keadaan yang lemah. Asaniyatu yang kedua an yakunal halu muakkidatan imma li'amiliha ya bahwa hal tersebut itu menjadi muakkidah yang menekankan yang bisa jadi itu menekankan amilnya yang ditekankan adalah amilnya kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa arsalnaka linnasi rasula. Ya wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami telah mengutus kepada engkau ya bagi manusia rasulan. Ya, seorang rasul. Maka kalau kita melihat yang Arab Al-Qur'an, rasulan di sini kedudukannya sebagai hal. Hal yang apa? Yang menguatkan amilnya yaitu arsalna. Au li sahibiha, atau bisa juga menekankan, yang memberikan penekanan terhadap sahibul hal. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-99. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, La amana man fil la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Nah ini kalau sebelumnya walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Rabbmu menghendaki tentulah beriman ya selu, semua orang di muka bumi seluruhnya. Ya, semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka lafaz jami'an di sini itu me menjadi penguat taukid dari sahibul hal. Kita lihat catatan kaki terkait ayat yang tadi. Ya, yang laa mana mangfil fil ardi kulluhum jami'a. Nah, laa mana ya laa mana di sini itu allamu rabitatun li jawabilau fi qaulihi ta'ala walau sya'a rabbuka laa mana Maka lam yang ada pada laa mana itu Lampang hubung ya bagi jawab lau. Launya mana? Fi qawlihi ta'ala pada ayat yang sama yaitu sebelumnya walau syaa rabbuka la amana. Amana fi'lun madhin dan fi dan fi'il amana dan lafat amana adalah fi'il madhi. Man ismun mausulun fa'ilun dan man adalah isim mausul menjadi fa'il bagi amana fil ardi silatun dan fil ardi adalah silahnya. Kulluhum kullu taukidun ma'nawiyun lil mausuli. Ya, lafat kullu pada kulluhum adalah taukid maknawi bagi isim mausul. Kemudian wahum mudhafun ilaihi, hum pada kulluhum mudhaf ilaih. Jami'an halun muakkidatun mil mausuli. Dan jami'an adalah hal yang menjadi penaukit bagi isim mausul. Ya, jadi tadi jami'an itu eh, sahibul halnya adalah man, isim mausul. Kita kembali ke atas. Au mu'akidatun limadmuni latin qoblaha. Atau bisa juga hal tersebut itu memberikan penekanan pada kandungan jumlah sebelumnya bisyarti namun dengan syarat an yakuna hadzal madmunu amron thabitan mulaziman fil ghalibi. Selama kandungannya itu, kandungan dari jumlah sebelumnya itu itu terus-menerus terjadi ya atau pada mayoritas keadaannya itu terus terjadi. Fayattafiqu ma'nal hali wa madmunul jumlati. Dan makna dari hal dan kandungan jumlahnya itu harus terjadi ittifak ya sama. Nahwu contohnya Hisyamun abuka atufan. Ya Hisyamun abuka atufan. Hisyam ya ayahmu seorang yang penyayang. Atau kita lihat fa'atufan halun min abu. Ya. Maka atofan adalah hal dari lafat abun atau abu di situ. Alladhi huwa sahibuha. Dan itu adalah sahibul halnya. Wa ma'na hadihil hali huwa eh, wa al atofu, maka makna dari hal tersebut yaitu atofan atau al-atof, uh, eh, ya belas kasih seperti itu, yuwafiqul ma'na yuwafiqul ma'nad dimniya lil jumlatil lati qablaha. Itu ya sama, ya sama atau sepakat atau ya selaras dengan makna yang terkandung pada jumlah sebelumnya. Kenapa? anna madmunal jumlati hisyamun abuka annahu atufun ya Hisyamun abuka annahu atufun Hisyam ayahmu ya sesungguhnya beliau itu seorang yang penyayang wa hadza amrun thabitun wa mulazimun fil ghalibi maka ini adalah perkara yang terus-menerus ada ya dan ya terus ada pada ayah ayahmu secara umum fattafaqa ma'nal hali wa madmunul jumlati maka sama antara makna hal dan kandungan jumlah. Kemudian beliau melanjutkan asal ya masalah permasalahan ketiga di mana hal itu tidak muntakilah artinya bisa terus-menerus disandarkan kepada sahibul hal itu adalah fi amsilatin masmu'atin la dhabita laha yaitu pada contoh-contoh yang Ya, memang didengarkan, ya, didengarkan dari orang Arab. Dan tidak ada kaidah yang menjelaskannya. Ya, karena apapun yang masmo, yang didengarkan dari orang Arab itu bisa menjadi dasar. Walaupun tidak ada kaidahnya. Seperti apa? Da'autullaha sami'an. Saya berdoa kepada Allah yang maha mendengar wa qawlihi ta'ala ya dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-18 Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melain Dia Ya, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Maka faqa iman halun lazimatun. Maka lafat iman di sini adalah hal yang terus melekat pada sahibul hal. Ya, kita teruskan. Kemudian al-wasfu lil hali, ya sifat yang kedua bagi hal, antakuna mushtaqqatan la jamidatan yaitu yang namanya hal itu adalah isim mustaq, bukan isim jamid. Wahada aidon ghalibun la lazimun. Sifat yang ini juga itu biasanya mayoritas, tetapi tidak selalu. Fataqa'ul halu jamidatan, ya, dan hal itu bisa juga menjadi, atau isim jamid itu bisa juga menjadi hal. Wahia nau'ani, dan itu ada pada dua kelompok ini. al awalu yang pertama, jamidatun mu'awalatun bil mustaqi. Yaitu isim jamid. Tetapi ditakwil menjadi isim mustaq Nah, kita lihat catatan kaki. Ya roba'udun nuhati annahu la hajata ila takallufi ta'wilil halil jamidati bimustaqin sebagian ulama nahwu itu berpendapat bahwa ya sebetulnya tidak perlu untuk memberatkan diri apa yang membuat berat itu menakwil hal yang berupa isim jamid itu ditakwil menjadi isim mustaq sebetulnya tidak perlu mengapa li annal hala huwal mubayyinu lil hayati karena yang namanya hal itu menjelaskan keadaan atau kondisi Wa kullu ma qama bihadhil faidati faqad hasala fihil matlubu minal hali. Maka lafat apa saja yang dapat memenuhi makna ini, faidah ini, yaitu menjelaskan keadaan atau kondisi, maka yang diinginkan itu sudah dapat dihasilkan. Ya, yang diinginkan dari hal itu sudah dapat dihasilkan. Fala yatakallafu ta'wiluhu bil mustaqi. Maka tidak perlu membebani diri ya dengan mentakwilnya menjadi isim mustaq. Ya. Kemudian kita kembali ke atas wa asyharu mawadhi'iha arba'atun. Dan empat tempat yang paling masyhur atau tempat-tempat yang paling masyhur di mana hal yang jamit itu bisa ditakwil menjadi mustaq itu ada empat. Dzakara ibn Malikin minha thalathata. Dzakara ibn Malikin minha thalathatan. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan tiga uh, dari empat tadi. Faqala ya maka kemudian bait berikutnya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.